Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Yang mana kitab Lum'atul I'tiqad karya siapa? Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimatullah alaih. Naam. Sekarang kita masih bahas seputar apa? berbicara mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya. Kata beliau Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa kita masih berada pada halaman berapa itu? 27 ya. Halaman ke 27 ya kan? 6. 13 sama 13 itu ya. Hadil ayatu min awal surat Toha. Ayat-ayat ini dari awal surat Taha, kama qala subhanahu tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula yaitu Al-Qur'an diturunkan dari zat yang telah menciptakan apa langit dan menciptakan bumi paham ya jadi Allah SWT yang menurunkannya zat yang menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi ay Al-Qur'an munazzalun min indillahi azza wajal Al-Qur'an diturunkan dari siapa dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pun di akhir zaman akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an makhluk atau kalamullah? Al-Qur'an makhluk atau kalamullah? Kalamullah. Al-Qur'an kalamullah khairul makhluk. Jangan sampai keliru. Nah, bukan makhluk ya. Yang mengatakan makhluk, yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah apa? Ucapan manusia diancam dengan neraka apa? Neraka sakor. Apa itu neraka sakor? Neraka yang bagaimana ngeri nggak? Ngeri nggak? Nah, termasuk ngerinya bagaimana antum? Tempat pemanggang apa? Manggang manusia. Paham ya? Membakar manusia di situ. Paham ya? Nah, tidak menyisakan, tidak membiarkan. Dilahap sana api. Paham ya? Dijaga ketat nggak? Siapa yang menjaga? Para malaikat berapa jumlahnya? Sembilan. Sembilan atau sembilan belas? Sembilan belas. Alaiha tis'ata asyar. Nah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala mengatakan, ketika ada orang-orang yang mengolok-olok, mengatakan Al-Quran itu ucapan manusia. In hadha illa qawlul bashar. Sa'uslihi saqar. Wa ma'adaraka mastaqar. La tubuki wa la tadar. lawahatulil bashar 'alaiha tis'ata asyar dijaga oleh 19 malaikat enggak sembarangan. Itu yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia. Sangat keliru. Kita lihat. Wa huwa kalamuhu Ar-Rahman 'ala istawa. Yang mana Al-Qur'an adalah ucapan Allah, ucapan Ar-Rahman yang beristiwa di atas 'arsy. Istiwa jangan diubah-ubah. Maknanya istaula katanya. Istaula itu apa? Menguasai. Kita katakan itu adalah kalam yang batil. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum kalam yang tidak tepat, tidak ada sumber dalilnya kalaupun mereka berdalilkan biasanya dengan pantun-pantun orang Nasrani. Akhtal atau yang semisalnya. Karena ada seorang penyair Nasrani namanya Al-Akhtal. Namanya Al-Akhtal itu penyair terkenal itu ya, tapi Nasrani. Allah musta'an. Naam. Jadi makna istawa adalah apa? Ala wartafa'a, meninggi dan Naam barakallahu fik e, wa istaqarra. Paham ya? Al-ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas arsy sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu dikaifiahkan bagaimana istiwanya. Wallahu a'lam. Maknanya bagaimana? Istiwa yang hakiki meninggi menetap di atas arsy sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Bagaimana istiwanya? Wallahu a'lam wal kaifu majhul was-su'alu anhu bid'atun. Selesai kalamnya Imam Malik bagus sekali itu. Mengimani tentang istiwanya Allah itu wajib. Bagaimananya enggak diketahui oleh kita. Tapi bertanya masalah itu malah justru pertanyaan yang apa? Bid'ah. Allahu musta'an. Kita lihat. Hadil ayatu hiya ihdal ayati sab'ah allati athbatallahu fiha istiwa'ah 'ala al Istiwa'an haqiqiyan yaliku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala wa huwa alal 'ala al Perhatikan baik-baik. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang tujuh. Yang Allah telah menetapkan Nah padanya apa istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy istiwaan, istiwa yang hakiki, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala wa huwa 'ulumuhu al arsy. Yaitu tingginya Allah taala di atas apa? Arsy. Ingat-ingat kaidah, 'ulun fi dzatih ba'inun an khalqihi qaribun min ibadihi. Ini paham ya? Tinggi secara zatnya, terpisah dari makhluknya, dekat dengan hambanya. Keadaan seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Ketika dalam keadaan apa? Sujud Wahyu huwa sajid doa. doa, Paham ya? Jadi keadaan seorang hamba itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dekat kepada hambanya, itu ketika hamba dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa nam. Wal arsh apa itu arsh? Apa itu arsh Barakallahu fikum, makhlukun min makhluqatillahi azza wa jal. Arsh itu salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Besarnya kayak apa besarnya? Wallahu a'lam. Enggak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Arsy adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kekal enggak arsy ini? Atau nantinya akan hancur juga? Kekal atau enggak arsy itu? Atau nanti hancur hari kiamat nanti? Kekal enggak arsy? Atau nanti hancur nanti? Kekal? Antum? Atau Allah alam? Allah alam labas. Antum? Kekal, enggak hancur. Antum? Kekal juga. Ewa. Termasuk makhluk-makhluk yang kekal itu adalah arsh. Ada berapa makhluk kemarin? Delapan. Sebutkan delapan semuanya tanpa melihat. Satu. Arsh. Tulang ekor. Surga, neraka. Pena. Lahul mahfud. Kursi. Antum, antum hidup enggak sekarang? Ada apa? Roh. Ya? Nah, paham ya? Ini delapan makhluk ini ya. Delapan makhluk ini adalah delapan makhluk yang dikecualikan dari kesirnaan dan kepunahan. Maksudnya delapan makhluk ini kekal. Antum ingat pantunnya? Sebutkan. Na'am barakallahu fikum, delapan makhluk yang kekal. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'umuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adam huwal arshu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadallahu wal qalam. Delapan makhluk ini kekal, yang lainnya mengalami kesirnaan dan kepunahan. Nah, para malaikat bagaimana? Hukum globalnya mereka juga Allah Subhanahu wa taala sirnakan Allah taala, na barakallahu fikum, nanti adakan kecuali para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka surga itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala wa illa secara global delapan tadi itu yang disebutkan oleh para ulama paham ya delapan makhluk yang mengalami kekekalan tidak mengalami kesirnaan berikutnya istawa ai istaqarra istawa maknanya istaqarra menetap wa ala wartafa'a subhanahu wa alaihi istawa maknanya adalah istaqarra menetap wa ala wartafa'a meninggi di atas paham ya Allah Subhanahu wa taala menetap dan meninggi di atas Jangan antum termakan subhatnya orang-orang akhlaniun. Eh, orang-orang akhlaniun mengatakan, "Lah bagaimana Allah taala katanya beristiwa di atas arsh. padahal seperti malam terakhir Allah taala turun enggak?" Turun. Berarti naik turun, naik turun, naik turun kata mereka. Kita katakan mereka itu gagal faham mereka itu. Paham ya? Kenapa gagal faham? Karena tidak semudah yang mereka bayangkan. Yang naik turun naik turun itu siapa? Manusia bukan? Manusia mungkin naik atap turun dari atap, naik atap turun dari atap. Tapi Allah Subhanahu wa taala jangan dikatakan seperti itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Caranya gitu. Allah taala mampu terhadap segala sesuatu, enggak usah tanya. Paham ya? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas apa? Arsy-Nya. Paham ya? Ba'inun an khalqih terpisah dari makhluknya. Perkara Allah taala turun ataukah tidak itu adalah apa? Perbuatan jadi kenal dengan apa? Nah barakallahu fikum, na'am sifat fi'liyah. Ya enggak? Sifat fi'liyah itu bagaimana? Insya'a fa'alahu wa illam yasha' lam yaf'alhu. Jika Allah Taala menghendaki turun turun, jika tidak Allah Taala tidak turun. Paham ya? Itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum bayangkan bayangan-bayangan orang-orang filsafat ahlu filsafat, ahlu mantik, ahlu kalam. Oh berarti kalau Allah Taala turun arsy kosong. Nah, ini bikin orang stres ini. Kalau antum ikut campur di sini anda enggak tanggung jawab, yang jelas jangan. Paham ya? Antum jangan mikirkan seperti itu. Itu pemikiran orang-orang ahlu filsafat, ahlu kalam kelompok-kelompok eh? ahli batil yang mereka itu ingin apa? merusak akal-akal manusia. Eh, akhirnya mikir itu terus kan? Uh, iya, terus bagaimana ya Allah turun arsy kosong. Eh, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ngurung diri dalam kamar, setelah 40 hari keluar ngaku Imam Mahdi. Allah musta'an. Ini sekali pemikiran seperti itu. Nah, Allah musta'an. Hati-hati. Jangan sampai terpetik di benak antum. Yakini saja Allah Taala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di mana? Di atas arsnya Al-ulu wal istiqrar. Meninggi dan menetap di atas apa? Arsnya. Paham ya? Perkara turun ataukah tidak tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa tadi namanya? Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, sifat yang ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah telah mampu terhadap segala sesuatu. Enggak usah banyak bertanya, enggak usah banyak pikiran. Yakini saja apa yang disebutkan dalam dalil. Wa ala alaihi wastaqarra alaih jalla wa ala. Allah taala meninggi di atasnya, menetap di atasnya, di atas arsy. Lakin kullu hadhil ma'ani taliku bi subhanahu wa taala. Akan tapi semua makna-makna ini adalah yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan seperti manusia. Kalau manusia itu meninggi di atas atap, itu kira-kira turun nggak nanti? Turun, kemudian juga tidak menetap selama-lamanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ada turunnya itu makhluk kita lihat. Laisa kastiqraril makhluk 'alal makhluk ya enggak? Tidak seperti apa? Menetapnya makhluk di atas makhluk. Sekarang orang naik di atas atap. Orang itu makhluk bukan? Makhluk atapnya makhluk bukan atapnya? Bukan. Ya, nah, Masya Allah. Allah Ustaz. Orangnya makhluk, atapnya yang dinaiki makhluk itu makhluk bukan? Nah, terus apa? Atap itu atap. Eh, apa istilahnya ya? Atap dak lah, dak itu ya. Dak itu makhluk bukan? Allah salah bahas. Antum tahu dak, antum tahu atap? Makhluk bukan atapnya? Makhluk. Nah kalau bukan makhluk apa coba? Allah salah bahas. Nanti dijelaskan ya. Nah, orangnya itu makhluk, atap yang dia naiki makhluk. Paham ya? Maksudnya orang yang menetap di atas makhluk itu ya tetap makhluk dan mau nggak mau dia turun nanti gitu loh. Paham ya? Nanti kita lihat. Enggak selama-lamanya. Au makhluk al makhluk atau meningginya makhluk di atas makhluk yang lainnya. Awir tifaul makhluk al makhluk atau nah barakallahu fikum meninggi di atas atau meningginya makhluk di atas makhluk yang lainnya. Ini makhluk semuanya. Paham ya? Antum ketika naik di atas atap, turun nggak kira-kira nanti? turun, enggak istikrar, enggak selama-lamanya. Oleh karena itu istikrar di sini berkaitan apa? Ketika sudah bersangkutan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwa as al basir. Al-makhluq idza irtafa'a 'ala syai'in fa innahu bihajah ila hadzal syai' yarfa'uhu li yasqut. Ini penting ini. Makhluk apabila meninggi di atas sesuatu, Nah, pasti dia masih butuh kepada sesuatu yang lain yang bisa meninggikan dia agar nggak jatuh. Contohnya antum dari bawah mau naik ke atas atap, kira-kira terbang atau butuh alat? Apa alatnya diantaranya? Tangga, butuh makhluk lagi. Atapnya sudah makhluk, orangnya makhluk, tangganya juga makhluk, semua serba makhluk. Paham ya? Nah, enggak mungkin dia langsung dari bawah loncat ke atas ini. Langsung naik ke atas misalkan. Makhluk aneh itu. Nah, ini bagus sekali contohnya ini. Bihaja. amallahu Allah jalla wa ala falaysa bihaja ila al'arsy Adapun Allah Subhanahu wa taala zat yang enggak butuh kepada arsy. Wala ila samawat. Nah, enggak butuh juga kepada langit. Balin arsy muhtajun ilaih. Bahkan arsy itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Was samawatu muhtajah ilaih. Itu mim yang benar di dhammah itu di kasrah itu keliru itu. Naam. Wasamawatu muhtajatun ilaih dan juga langit-langit butuh kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar mimnya di dhammah itu di kasrah itu keliru. Naam. Fa huwa alladhi yumsikuha subhanahu wa ta'ala. Maka dialah zat yang Naam barakallahu fikum menahan langit menahan apa? Arsy tersebut Allah Subhanahu wa taala menahannya. Wa huwa alladhi khalaqaha dan dialah zat yang menciptakannya. Fa hiya bihaja ilaihi. Maka Ars dan langit-langit tersebut butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa laisa bihaja ilaiha, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada langit tersebut. Yang terakhir, fala yushbih istiwa'uhu 'alal 'arsy istiwa'al makhluq. Maka istiwanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa istiwanya Allah taala di atas 'arsy itu enggak sama, enggak serupa dengan istiwanya makhluk alal makhluk di atas makhluk yang lainnya. Wa in kana al-ma'na wahidan walaupun maknanya sama, sama-sama meninggi di atas tapi beda. Lakinnal kaifiyah wal haqiqah mukhtalifah. Akan tetapi gambarannya, bentuknya dan juga hakikatnya berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Manusia ketika naik di atas atap karena butuh atau tidak? Butuh atap. Sebelum naik ke atap itu pun butuh tangga itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika beristiwa di atas arsnya butuh enggak terhadap arsnya? Enggak butuh. Butuh enggak terhadap langitnya? Tidak. Bahkan ars dan juga langitnya butuh kepada siapa?